فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع انتفاعنا بتوبتك الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى السيد أحمد زيني دحلان ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في بناء هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man shalla fi masjidin jama'atan Siapa orang yang salat di masjid berjamaah Arba'ina lailatan 40 malam kalau 40 malam yang juga harinya ikut berarti. Karena dalam hitungan komaria dalam hitungan bulan komari itu malam hari ngikuti siang hari. Kalau sekarang hari Ahad, tadi malam malam Ahad. Nanti setelah surup, setelah terbenam matahari sudah masuk malam Senin. Malamnya ikut harinya. Tapi kalau hitungan syamsiah hari ikut malam. Hari ikut malam Tadi malam itu bukan malam ahad kalau hitungannya Samsia Sabtu malam Kalau jam 12 malam bari, Baru dikatakan dini hari minggu Pagi itu sudah Tapi kalau kemari tidak Malamnya ikut siang hari Siang harinya Karena itu kalau sudah dikatakan malam hari berarti juga masuk hari harinya. Man shalla fi masjidin jama'atan siapa orang yang salat di masjid melaksanakan berjamaah arba'ina lailatan 40 malam dan hari berturut-turut la tafutu tidak kehilangan dia at-takbiratul ula takbir pertama yaitu takbiratul eh ihram minar rakaatil ula daripada rakaat yang pertama kata lahu maka mencatat Allah baginya itqan bebas minan nar dari neraka Allah Allah Masya Allah Siapa orang yang dia tadi itu salat berjamaah 40 hari berturut-turut Gak ketinggalan ya Berjamaah, gak ada yang masbuk ya Mulai takbiratul ihram Imam takbiratul ihram Dia langsung nyusul takbiratul ihram dah 40 hari Berturut-turut Maka dinyatakan bebas dari neraka Allah. Yang istiqomah nggak kepingin bebas dari neraka. Api dunia aja kita udah nggak sanggup panasnya, apalagi api neraka. Untuk terhindar daripada api dunia, waduh, kita persiapan Jangan sampai terbakar rumah kita, jangan sampai terbakar sawah kita, jangan sampai tersengat api badan kita. Api neraka seakan-akan enggak bahaya. Dikatakan oleh ulama api itu tingkatannya macam-macam. Ada api warna kuning, ada api warna merah, ada api warna biru. Ada api warna hitam. Yang warna hitam ini belum ada di dunia. Nanti di neraka. Api dunia yang paling berat itu api biru. Kalau sudah biru, baja pun bisa leleh. Buktinya kalau ada las itu warnanya biru ya. Itu baja pun juga bisa leleh. Kalau apinya kalau masih merah kuning itu enggak leleh masih cuma panas itu aja membakar sifatnya membakar kayu membakar kertas eh, membakar kain tapi kalau baja enggak bisa dipagar. tapi kalau sudah biru baja pun juga tembus api yang paling panas itu api warna hitam itu enggak ada nanti di jahanam itu itu kalau seandainya api tadi itu ditaruh di gunung, gunungnya leleh. Jangan lagi baja, gunung bisa leleh semuanya terbakar. Itu api neraka. Alhamdulillah mendarik. Mudah-mudahan selamat semuanya. Kata Nabi 40 hari istiqomah berjamaah nggak ketinggalan dari takbiratul ihram sampai selesai dijaga maka Allah mencatat bahwa orang ini bebas dari siksa neraka. Usaha harus ada supaya selamat dari neraka. Caranya cari rahmat Allah. Gimana nyari rahmat Allah? Dijual di Giant. Gimana cari rahmat Allah? Apakah ada di pasar? rahmat Allah itu dikatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang suka kebajikan suka berbuat baik di antaranya ya tentunya kebaikan lewat sholat berjamaah tadi itu ini seakan-akan udah jaminan jelas jelas solehnya wis orang yang sholat berjamaah 40 hari nggak ketinggalan berturut-turut itu orang jelas soleh wis nggak gampang ya nggak gampang pak karena itu dikatakan awalul waktu ridwanullah wa akhiruhu afwullah awal waktu itu ridha Allah akhir waktu itu maaf al maaf Allah azan langsung berangkat kenapa supaya sholat ada di awal waktu langsung berangkat ke masjid berjamaah wah itu orang yang dapat ridha Allah Adzan nonton TV. Nanti dua jam baru sholat. Ya enggak mak nggak apa-apa sih, dimaafkan oleh Allah. Tapi sebenarnya salah. Kalau ada juragan manggil pelayannya. dul teko, dul, Tidak teko-teko. Oleh rong jam kayak teko. Nopo Pak? Pecat. Rajar Budek aku. Marah sebenarnya tidak tepat, salah itu. Tapi karena Allah Maha memaafkan, ya wis tidak apa-apa sepuro. Yang penting melaksanakan so salat. Sebenarnya salah orang menunda itu. Kalau tapi kalau misalnya dipanggil, tuh langsung nyambut waduh seneng tak tambahi gajimu puas juragan kalau punya pegawai model begitu puas kalau ustadz punya murid model begitu panggil sama ustadznya leh tekan gini gidek nanti dividek oleh terung jam nopo ustadz tempiling gini kan oleh mau gak ngereken hayya ala sholat diajak sholat gak ngereken rong jam kayak teko ya karena Allah maha memaafkan di sepuro yang kusi Allah sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah saudara Yang lebih top lagi, nah, sebelum dipanggil udah siap. Burungnya Tando dohor Udah siap berangkat bis wis ini di masjid. Kira-kira kalau ada misalnya murid belum di waktu belajar, belajar jam 7 pagi Jam tujuh kurang seperempat wis siap ada di kelas. Waduh, murid giat di sergap ini. Perhatian ini. Pegawai negeri jam 7 mulai kerja. Jam setengah itu harus berangkat. Wah, ini berarti pegawai tauladan ini berarti. Begitu juga sholat. perlu turun azan sih berangkat misalnya yang masjid. Kenapa? Saking siapnya untuk menyambut panggilan Allah. Allah. jam 12 berangkatnya jam 7 tunggu bantal. Kenapa mau ke masjid ngeleset? Ya lain berangkat untuk sholat, bukan ngeleset. Dibangun masjid itu untuk sholat, duduk genglesete awakmu, gerdu apa? Tidak bener itu. Nah. Wagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man tawaddaa Siapa orang yang berwudu Thumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, berangkat ke masjid. Fasalla ini dan dia solat dua rakaat. Qablal fajri sebelum fajar solat subuh dua rakaat sebelum sholat subuh sholat sunnah ya Thumma jalasa kemudian dia duduk Yusallil fajra dia salat subuh berjamaah Kutibat salatuhu maka dicatat salatnya dia yauma idin hari itu fi salatil abrar di dalam salat orang-orang pilihan orang-orang yang baik wa kutiba dan dia dicatat fi wafdir rahman dalam kelompok ar-rahman hamba-hamba pilihan Allah subuh berangkat tapi nggak ngepres nunggu komat kalau perlu sebelum subuh udah berangkat Adhan subuh sholat dua rakaat Sunnatus suh Sunnatul fajar atau sunnatus subuh Nabi berkata rakaatul fajri khairun minat dunia wa ma fiha Dua rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Seneng tidak sampean kalau punya dunia seisinya? Tahu dunia seisinya enggak? Indonesia KB Jepang, Saudi, Amerika, Soviet, Belanda, KB miliknya sampean ini. Daratan, sak lautan miliknya sampean. Kapal terbang, kapal laut, kendaraan, sepeda motor, sepeda pancal, becak tek sampean kabeh. isi bumi, minyak, gas, solar, minyak, sem semua milik sampean kabeh, pom bensin tak sampean kabeh guys Manusia itu dadi budake sampean kabeh guys Kira-kira ini sak biru itu? Waduh, gak bisa, bisa dibayangkan sudah ini. Kemudian orang yang memiliki dunia semuanya disedekah no kape. Ya apa kira-kira? Ya Allah, beb, sedekah sepeda motor itu loh. Tidak tahu mon, Apalagi sedekah dunia seisinya. Dunia seisinya milik kamu, kamu sedekahkan. Itu adalah bayangan yang sangat besar loh. Untuk memiliki dunia seisinya itu butuh berapa tahun kira-kira? Kira-kira umurnya sampai kalau seribu tahun iso enggak menguasai dunia seisinya? Enggak mungkin. Separuh enggak mampu, seperapat enggak mampu, sepersepuluh enggak mampu untuk menguasai dunia sepersepuluh seribu tahun soroi setengah mati. Tapi Allah menjanjikan kamu itu loh sholat dua rakaat sebelum subuh lima menit tidak sampai tidak sampai lima menit kamu istiqomai setiap sebelum sholat subuh sholat dua rakaat atau subuh atau sunnatul fajr rakaat pertama setelah fatihah membaca kuliah ya ayu al kafirun ojo alif lamim ojo surat bagoroh Qul ya firun. kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kul wallahu ahad. Rong rakaat salam. Pirang menit kira-kira? Sembayangi sampean kayak jet ngono. Paling rong menit, rong menit. Kata Nabi, itu lebih baik daripada kamu kerja banting tulang sampai menguasai dunia seisinya sedekah no. lho ngene lo dak sing gelem ngerjakno. Cek sombong temen sampean. tiga Digaji 50.000 seneng setengah mati jimprak tiga Digaji sama pangeran dunia seisinya lebih baik lagi daripada dunia seisinya. kau ono sing nyambut. Ya apa sih? Utek kok kuali dak karuan ngene. Kata Nabi, siapa orang yang berwudu kemudian berangkat ke masjid, salat dua rakaat sebelum subuh, thumma jalasa yusallil fajar. Kemudian dia duduk di tempat musolahnya, di tempat sholatnya sampai sholat subuh kutibat maka dia tadi itu dicatat solatuhu maka dicatat solatnya dia fi solatil abror dalam golongan solatnya orang-orang yang mulia orang-orang yang soleh wa kutiba fi wafdir rahman dan dia digolongkan hamba-hamba pilihan solat itu tingkatannya macam-macam ya Ono sembayangi wong sing terpaksa, salatnya orang terpaksa, wabote setengah mati. Sembayang ngambil ngambul iku. Allahu akbar lemes. Kutulenan cincin. Ngelirik kanan, ngelirik kiri, sembayang wong terpaksa. Ada sholatnya orang yang biasa, wis bayang wis. Allah Akbar. Pokok ikrakan, pokok imoco. Ada sholatnya orang abror, sholatnya orang-orang pilihan. Wah, lain sholatnya. Bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar gerakan, tapi juga dengan khusyuk hati hadir di dalamnya. Sholat orang pilihan. Gambarannya kayak wong lagu nyanyi Indonesia Raya. Ya. Anak wong nyanyi males, terpaksa Indonesia tanah air ngantuk-ngantuk ngono. Ada. Ada lagi yang biasa. Pokoknya ngikuti biasa, tapi ada dengan semangat melakukannya menjiwai dia ada sembahyang yang ngono ana sing biasa ana sing males ada yang dengan menjiwai solatnya ini namanya solatul ab abror tahu tumo mana gosida enggak Anak gosida itu gua enak belas wes. kenapa males macam. maca ya salli wa sallim daiman abad <laughs> waduh ala habib sak males wis nak sing jawab omong-omongan karepe dewi Ada yang bacanya, enak kalau baca. Akhirnya yang lainnya juga ngikuti. Senang kalau begitu itu. Sholatnya ya begitu. Ada yang mualas, ada yang terpaksa sholatnya. Tidak enak belas wes. Tapi ada yang betul-betul menjiwai. Ya. Katanya Nabi, kepingin loh sholatnya orang yang semangat yang menjiwai itu durungi subuh atau adan subuh langsung udah siap berangkat ke masjid sholat sunnah kemudian nunggu sholat subuh nunggu sholat subuh nunggu itu pak duduk miring ambil ngiler sambil berzikir ngenteni so sholat dia tercatat sholatnya sholat orang-orang yang istimewa. Allah menyatakan orang istimewa yang disebut abrar, innal abrara lafi naim, kata Allah. Orang-orang yang abrar itu benar-benar dia akan ditempatkan ada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan dia dicatat digolongkan hamba-hamba Allah pilihan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al ardi haunan dan seterusnya hamba-hamba pilihan Allah artinya dadi wali Gusti Allah wali negosi Allah itu turu Mas tangi wong wali sembahyang ambek turu siraman banyu panas ini tangi Walinya Gusti Allah itu kalau sudah diajak ngadep yang Gusti Allah, solat semangat. Itu wali itu. Aja percaya mbek wali ngelantur nih. Wis solat, kok salat aku mbek atiku salat, atimu turu pisan keplaken ngono ya. Nabi kan kanjeng Nabi Muhammad itu sholat diperintahkan untuk sholat wa menalari fatahajat bihi nafinatalak Muhammad malam hari ngateko tangi yo ya sholat kanjeng Nabi Muhammad diperintah sholat kok ono wong sungi ngaku wali nggak sholat sing ngangkat kon sopok Wong RT mu ndak percaya kon wali. Apa maning Gusti Allah. Hati. Eh? Ya, hamba-hamba pilihan Allah itu adalah yang rajin so salat, enggak ada ceritanya. Orang males jadi hamba pilihan Allah, enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya. Kalau les dibaiat ambil gurumu, wis sholat salat mlebu surga, gurumu tak sing surga. Kalau sudah ikut toriko ini, wah, tidak perlu sholat kamu, tidak perlu baca Quran, cukup mandeng ambil dulu gurumu itu loh, koyok mandeng yang kanjeng Nabi Muhammad, koyok opo ini gurumu. Hati-hati ucapan-ucapan yang demikian itu adalah menjerumuskan, menyesatkan. Ono oh, Pak ada. Kadang-kadang di Pasuruan si ono sing model ngono-ngono si ono sing percaya. Kalau ada orang bohong kemudian percaya, sing paling goblok sing Singgoro Sing goroi apa sing percaya? Sing percaya sing paling goblok. ada dokter, ada dokter gadungan. Siji apa boten? Dokter itu, Pak, belajar ono il, ada ilmunya. Ilmu tentang obat-obatan, dosisnya obat. Aru Dokter itu ada ilmunya jadi dokter, tidak gampang jadi dokter. Ada prakteknya jadi dokter Ada dokter gadungan goro. Didelok oh, ngono tadi dokter. Pokoknya pakaian putih ngono. Ngawak dom. suntik no dari dokter. Loh, gampang di dokter. Tuku suntikan. Kayak setrup. Podo Disuntik Disuntikno, kecet kecet wong -kejet Dipikir tidak pakai ilmu. Oh gitu tuh jadi wali. Nggak serban, nggak bawa tasbih. Oh udah jadi wali. Oh iya yes. Tuku tasbih itu kurang ewu, serban lima ewu. Jadi wali. Enak teman ada ilmu yang di, harus dikuasai, ada praktek yang harus dilakukan, solate, tahajud, Quran, atine, akhlaknya, semuanya itu harus ada baru jadi wali. Kok iso jadi wali moro dadak ngono? Rambutnya no? maringono kukune didawana ndak adus petang tahun diwara wali ada lagi biur wali endi nimbang dendi, endi biur wali lebokno para wong sempel ngono kok Enggak usah cari yang model-model begitu, Bapak. Nggih. Sing pinter sampean dadi wong Islami. Ojo sing miring-miring ngono kok dadekno orang pilihan. Isini-sini delon pastur-pastur. Ricik risik-risik nggih. Necis-necis. Pakaian ibu. Lenggai kamis, lenggai jas. Waduh. disisir rambutnya durunge menyang gereja ini diberseni motoe di dikoco kena kabeh sikatan pakai minyak wangi melaku wah hebat wong Islam punya masjid keteken kadang-kadang ya opo sing risik sampean di sini-sini sama non muslim telan si katono sing kena sing penting batinnya batin saat dohirmu elek kon kalau sudah kamu merasa diri kamu sudah bersih suci berarti diri kamu adalah orang yang kotor yang penuh dengan kesalahan hati-hati tidak ada ceritanya orang yang baik merasa dirinya baik orang yang baik itu selalu curiga jangan-jangan dirinya orang yang jelek nah Wagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man shalla subha fi jama'atin Siapa orang salat subuh berjamaah fahuwa maka dia itu orang yang salat subuh berjamaah fi dhimmatillah di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala takfirullah. maka janganlah kamu tadi itu apa? mengingkari janji Allah terhadap Allah fi ahdi di dalam janjinya. Nah, Faman qatalahu maka siapa orang yang membunuh manhu itu man pertama man sholat subha talabahullah maka akan menuntut atau mencari dia itu man qatalahu Allah hatta yakubba sehingga menjatuhkan Allahu itu man qatala finnar di dalam neraka. Orang kalau sholat subuh berjamaah itu dinyatakan dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, wis tak jamin. Tak jamin loh ya. Jangan sampai kamu ganggu jaminan Tuhan tuh. Kalau sudah mengganggu jaminan Tuhan, langsung berhadapan dengan yang menja menjamin. Siapa orang yang membunuh orang yang sholat subuh berjamaah pasti akan dicari oleh Allah untuk disiksa, dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang kalau sholat subuh berjamaah itu berarti harus dijaga, harus dihormati. Masih musuhmu ojo kon ganggu karena dia sudah di dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarang awas lho ya. Iki dibekengi ambek jenderal. Udiin lagi lewani. Eh, seakan-akan gitu. Kamu ora wajib raimu. Eh, udiin jenderal loh ya, yang bekengi. Gangguan sikuten lewani. Kamu ora meretel tanganmu. Seakan-akan begitu. Orang yang salat subuh berjamaah itu dalam jaminan Allah loh. Cok ganggu loh. Eh ganggu nek mani? Apalagi membunuh. Diuber-uber kan. Dituntut nanti kamu. Pasti dimasukkan ke neraka Allah nantinya. Seakan-akan begitu. Hah? Wali ajli hadal hadis dan karena hadis ini Kanal Hajjaj ada Hajjaj bin Yusuf yatahasha menghindar an qatli daripada membunuh man sallal isya'a wa subha orang yang sholat isya dan subuh fi jamaah di dalam berjamaah. Hajjaj bin Yusuf ini orang yang dolim. Dikatakan Saifuhu asra' min lisanih pedangnya lebih cepat daripada ngomongnya langsung bet mati wis luwet top toko sakera yang dibunuh bukan orang biasa yang dibunuh ulama-ulama besar sama Hajat bin Yusuf ini kiai-kiai gede gak wedi plus kualat ngelamai setengah mati Hajat bin Yusuf ini dia penguasa gubernur warap PDW bantai sana bantai sini cuma kalau ada orang sholat isya berjamaah sholat subuh berjamaah tidak berani bunuh kenapa? kena dewi wedi kualat ambil sholat subuh berjamaah ambil sholat isya berjamaah wedi kualat Kenapa? Karena ada hadis ini. Orang yang sholat isya berjamaah itu dalam tanggungan Allah sampai subuh. Orang sholat subuh berjamaah dalam jaminan Allah sampai ma malam. Waduh, sendawis. Lais Dalam jaminan Allah, kualat aku. Gitu hajat seperti kualat. Nek kan wong pasuruan solat Isya berjamaah di waras santet sholat subuh berjamaah di warasantet lah kok model kan orang-orang yang rajin sholat isya berjamaah subuh berjamaah itu sudah dalam jaminan Tuhan orang yang baik dituduh santet sing tuduh santet preman ngelama ndak hati-hati kenapa bisa begitu Habib luwe percaya yang dukun dari percaya yang kanjeng Nabi karena orang-orang itu sudah lebih banyak percaya dengan dukun yang sok tahu daripada kanjeng Nabi Muhammad. Loh, kanjeng Nabi ini menyatakan yang sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah itu orang yang baik. Lah kok dituduh santet di ini? Itulah orang yang bodoh. Hati-hati pun percaya dukun-dukun mau dengar Pak. Karena itu aparat itu seharusnya polisi itu nangkep dukun-dukun itu. Dicor cangkeme ini tidak ngomong. Karena dia yang suka menyebarkan fitnah itu santet, itu santet, itu sihir, itu sihir. Hati-hati. Wong anjing pun wetengi melembung liver diwara izine Waduh, ono wesi ini, ono ranti ini. Kena liver karo nih. Perempuan ya begitu. Petengi melembung. Waduh, ono kadutin gini. ono keboi, ndak rone mateng, Sampai macam-macam, sampai sumpah kiai on minta disumpah model itu model ini model pocong kau no di kitab sumpah pocong itu heran saya kok macem-macem karena itu wong sungi wong pasuruan pun digendeng-gendeng kali dukun-dukun palsu nggih kalau ada yang begitu wah kok ngono sing hasut ku tanggamu dewi jenenge iki deloken. Masya Allah ahli sholat kok tidak mungkin. Tidak mungkin. Lui percaya yang kancing Nabi daripada orang-orang yang model begitu. Paham ya? Biasa ya, wedok-wedok itu suka ngono yuk. Ada lagi menyatakan aku mimpi. Ketok-ketoken aku wong iku sing gak aku. Lah. ketok enak. Ya. Ya kamu yang gelambiar berarti Berobato Karena itu jangan suka seudon Apalagi menuduh sihir nah, takkan dari sampean Sihir itu dari setan Onten oh, sihir itu ada Dari setan Dan hukumnya kafir Orang nggak bisa nyihir kecuali sudah kafir dulu, Pak. Lek kafir baru iso nyihir. Iso nyantet. Hukumnya kah? Kafir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani hatta yaqula innama nahnu fala takfur jadi syaratnya bisa nyantet, bisa nyihir itu adalah harus jadi orang kah? kafir. Lah kok model ustad konwaras nyantet berarti nyuduh ustad kafir haji kon wara nyantet berarti kamu menuduh haji kafir apa oh orang Nasoro orang Yahudi sing jelas kafir kon ndak tahu suudon ojo-ojo iki sing nyantet seakan-akan santet dan sihir identik dengan orang Islam kok model sampean Dilo suudonmu akhirnya menfonis Sing iso nyihir cuma wong Islam tok, padahal yang ahli nyihir itu adalah orang kafir. Karena itu sing pinter dari wong Islam. Jangan mau dibodoh-bodoh dengan model begitu. Hah? Nih, Hajat bin Yusuf yang dolim itu itu pun masih takut kualat dengan orang yang jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Satu hadis lagi ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ghada ila salati subhi Siapa orang yang berpagi-pagi hari berangkat melaksanakan salat subuh ghada birayatil iman maka dia berarti berpagi pagi hari dengan membawa bendera iman. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia berarti membawa bendera iman. Waman ghada ila sugi, barang siapa yang berangkat berpagi-pagi untuk kerja di pasar, Hoda berarti berpagi-pagi hari membawa royati syaitan bendera se setan isu berangkat yang masjid wah ini yang mengangkat bendera Islam dalam arti pembela Islam ini orang isu-isu rame masjidnya pagi-pagi hari Masya Allah rame masjidnya penuh masjidnya Kenapa? Berangkat untuk sholat subuh. subuh. Inilah yang membawa bendera Islam. Inilah pejuang-pejuang is Islam. Pejuang Islam itu duduk yang gawok celurit. Pejuang Islam itu bukan yang demonstrasi, tapi dia nggak sholat. Pejuang Islam itu adalah yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah kulo pejuang Islam sing mikir masjid yang meramaikan masjid dengan sholat berjamaah itu loh perjuang pejuang Islam bukan yang cerah cerit di tengah jalan tidak sembahyang Allahu Akbar tato nih itu tidak sholat yang rajin sholat ke masjid itulah berjuang Islam saudara tapi pagi hari tangi turu kadang-kadang jam luru pengi berangkat nyang pasar le kok model ke pasar pagi ono apa tutulan iwak laut dak sembahyang subuh wis melarat tak sholat subuh Jualan kangkung tidak sholat subuh. Loh. Kalau tidak gini, Bib, tidak antuk duit ya ini. Dipikir duit, lekak sholat antuk. Gila, orang yang rajin sholat lebih sugi itu kawan, Itu loh, orang yang ahli ke masjid lebih bahagia daripada kamu. Kon berangkat jam luruh bengi, tidak sholat subuh, tuturan kangkung, tahu sugi. loh? Sholatnya diperhatikan Jangan sampai hanya karena 20 ribu Sholatnya ditinggalkan selawewu Sholatnya ditinggalkan Paham bu? Sholat Terus ya apa? Beb? Telat Ojo muni telat Rizki negosi Allah Tak ngenteni jam luru pengi. Kalau sholat insya Allah Sampai dapat rizki Lancar rizki nih ya seharusnya Anda melaksanakan sholat dulu. Kok saya curiga, jangan-jangan tidak sembah sembahyang mau berangkat jam luru pengi, Murung-murung beber, sampai jam itu mulai na'udzubillah mendalik meninggalkan sholat subuh hanya beberapa puluh ribu dosa sampean karena itu orang yang berangkat ke pasar pagi-pagi hari Sampai dia nggak sholat ini, ini membawa bendera setan. Yo iki. Ini yang menghancurkan agama. Hmm. Terakhir dengarkan hadisnya Rasulullah ini. Hadis ini sering kita dengarkan. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat ini tiangnya agama sing nyonggo agomo. Siapa orang yang memperkuat tiangnya, negakkan kentiangnya, mendirikan tiangnya berarti mendirikan is Islam. Yang memperjuangkan Islam itu yang melaksanakan sholat lima waktu. Yang membela Islam itu adalah yang melaksanakan sholat lima waktu. Wa man siapa orang yang meninggalkan solat yang merupakan tiang Islam ini faqad hadama maka benar-benar telah merobohkan agama Islam yang merobohkan agama Islam bukan orang Nasoro, bukan orang Katolik, bukan orang Hindu, bukan orang Konghucu, bukan orang Yahudi. Enggak mungkin mereka akan bisa merobohkan Islam. Yang merobohkan Islam wong Islam sing tidak sholat itu orang Islam yang nggak sholat itulah yang mem, yang melemahkan ag, agama Islam orang Yahudi tidak bisa pak merobohkan Islam itu janji Allah liyudhirahu ala dini kulli Allah akan benar-benar membela agamanya ini Gak kira no iso yuriduna an yudfi'u Allah bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Enggak mungkin orang Yahudi, orang Nasoro akan bisa menutup atau lagi memendam Islam. Pasti Islam jahaya yang melemahkan kekuatan Islam bukan mereka, tapi yo ya sampeyan niki gak salat. Anak e dijarno dak salat, keluarga Jarno dak sholat, famili ini Jarno dak sholat, itulah orang-orang yang merobohkan Islam. Karena itu, ayo, kalau sampai ingin jadi pejuang-pejuang Islam, tak usah sampean jerat-jerit. Diajak orang-orang, eh masjid, yang masjid. Jangan keluargamu memakmurkan masjid, sholat berjamaah. Ramino sholat berjamaah. Berarti anda menjadi orang-orang yang menegakkan tiang agama, orang-orang yang membawa bendera Islam. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang perjuangkan agama, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dengan berjamaah. Amin Allahumma amin.